Karena itu prinsip-prinsip yang dimaksud oleh ulama ahlu sunnah agar kita itu menjaga agar kita itu mempelajari dengan sungguh-sungguh supaya kita yang barakallahu fikum diperintahkan oleh Allah hanya beribadah kepadanya terjaga keselamatan baik dunia maupun akhirat kelak Salah satu prinsip yang sudah kita singgung yang sebagian mungkin tidak memahami itu prinsip. Sebagian mereka menganggap perkara itu perkara yang sah-sah saja. Seorang berkomentar adalah pembahasan masalah hak sahabat. Kewajiban apa yang harus kita tunaikan terhadap para sahabat Nabi. Di antara poin yang sudah kita simpulkan bahwa min a'zami al-huquq falahum 'alal ummah maka hak yang paling besar di antara hak-hak yang ada dan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka meninggal adalah menunaikan poin-poin berikut. Yang pertama mahabbatuhum bil qalbi wasana'u alaihim bil lisani bima asnadauhu minal ma'rufi wal ihsan. Poin yang pertama adalah setiap individu muslim dituntut untuk mencintai mereka dengan sepenuh hati. Mencintai mereka dengan sepenuh hati. Memuji mereka dengan lisan terhadap apa yang mereka sumbangkan kepada umat Muhammad SAW berupa al-ma'ruf wal ihsan berupa kebaikan dan berupa kemuliaan. Yang kedua adalah atarahum alaihim senantiasa mendoakan mereka dengan doa Allah Subhanahu wa taala merahmati wal istighfari lahum serta memintakan ampun untuk mereka tahqiqan tak ta'ala dalam rangka untuk menunaikan, mewujudkan, mengaplikasikan firman Allah Azza wa Jal yang tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Orang-orang yang hidup setelah mereka wafat doa yang mereka panjatkan, yang mereka mohonkan kepada Allah adalah Rabbana lana. Ya Allah, ampunilah kami atas dosa-dosa yang kami perbuat. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman dan juga saudara kami yang lebih dahulu mendahului kami dalam perkara keimanan. Siapa? Ya para sahabat ampunilah dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam perkara keimanan. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula Allah telah memberikan karunia dalam Ali Imran Allah Azza wa Jalla menyebutkan sungguh telah Allah karuniakan alal mu'minin atas orang-orang mukmin idba'atsa fihim rasula min anfusihim ketika Allah utus seorang rasul yang rasul itu dari jenis mereka kabilahnya jelas nasabnya jelas Hashimi Quraisy kampung halamannya jelas tempat lahirnya jelas dari mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang berhak pertama kali dijuluki, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin dengan diutus tengah-tengah mereka Rasul. Orang yang pantas pertama dikatakan mukmin ialah para sahabat. Orang yang dikatakan dalam ayat ini alal mukminin yaitu ala sahaba wa man ba'dahum. Allah karuniakan kepada para sahabat dan orang-orang yang hidup setelahnya dari kalangan kaum mukminin. Jangan sampai kemudian seorang barakalafikum jatuh kepada meremehkan. Sahabat kan manusia. Sahabat ada yang begini, ada yang begitu. Bahkan, na'udzubillah, Sampai komentar mereka pernah berkelahi, mereka pernah ini dan itu. Adapun saya tidak pernah. Nah, bukan itu sisi pembandingnya. Kemudian mereka mengatakan pula, "Walatajal fi kulubina ghillan. Dan jangan pula Ya Allah, engkau tumbuhkan dalam hati kami itu adanya penyakit berupa kedengkian, yaitu kepada siapa? Lilladina amanu. Kepada orang-orang yang beriman yang mereka itu berimannya sebelum kami. Makanya dikatakan oleh para ulama, sahabat itu lahumus sabak. Mereka itu punya keunggulan adalah lebih dahulu, mendahului. Dalam perkara apa? berimannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang pertama masuk Islam beda. Sebagai contoh, para ulama membandingkan antara Khadijah, istri beliau, dengan siapa? Aisyah. Ditinjau dari sisi bahwa Khadijah punya kelebihan, yaitu apa? Lebih dahulu dalam menerima apa? Islamnya. Ini bukan perkara yang seorang mungkin akan berteori. Lah kalau saya waktu itu hidup di masa itu, mungkin saya juga orang yang pertama masuk Islam. Belum tentu, kan begitu ya. Belum tentu. Karena di masa itu juga banyak orang-orang yang menentang Nabi. Siapa yang menjamin? Seandainya waktu itu kita dilahirkan di masa itu, lalu kita menjadi orang yang mengimani apa yang diajarkan Nabi. Bisa jadi kita menjadi orang yang menentangkan begitu. Ketidaksiapan. Nah. Karena itu barakallahu fikum kita mendengar kisah bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika diuji dengan fitnah khalqul Quran di masa Ma'mun kemudian Mu'tasim kemudian Wathiq semuanya itu berusaha bahkan Imam Ahmad ketika diinstruksikan harus dibunuh kan begitu ya harus dibunuh beliau harus masuk penjara mengalami penyiksaan dan tidak berkeming dengan tawaran-tawaran untuk mengatakan khalqul Quran fabarakallahu tetap Imam Ahmad bertahan bahwa Quran bukan makhluk Quran kalamullah nah Fabarakallahu fikum ternyata untuk mempertahankan satu ideologi, prinsip dalam agama ini kadang harus menghadapi cobaan dan ujian belum tentu. Seandainya itu dipikulkan kepada kita lalu kita mampu, maka kita banyak-banyak bersyukur. Tatkala mungkin kita tinggal di negeri kita hari ini dan sampai hari ini pula ketika kita berpegang kepada prinsip-prinsip walaupun orang mungkin mengatakan oh itu loh yang wahabi Itulah yang dikatakan yang salafi. Itulah yang mengkafirkan orang. Itulah yang membidahkan. Berupa apa? Berupa lontaran-lontaran yang memojokkan. Tapi sampai dikatakan diancam, bahkan kemudian disiksa. Dan Allahumma salimna Allah. Ya gitu kita berdoa bersama. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Itu boleh kita istilahkan baik dari asal dari kita maupun ikhwan mungkin belum pernah menghadapi kondisi keadaan yang sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena di masa pemerintahan Ma'mun di waktu itu yang menguasai karena beliau uh, gemar dengan para Barakallahu teori-teorinya falasifah bahkan dibangun sebuah uh, gedung untuk buku-buku yang nuansanya falsafah, filsafat. Orang-orang Mu'tazilah apa? Orang-orang Mu'tazilah tokoh-tokohnya kan gitu, seperti Bishr Marisi kan begitu. Tokoh-tokohnya tertarik sampai tingkatan untuk apa? mengintimidasi para ulama ahlu sunnah. Dan begitu pula terjadi di satu negara tatkala alusunah ada kemudian baik pemerintahnya, kemudian pembisiknya, semuanya sepakat membenci sunnah kadang terjadi intimidasi kepada saudara-saudara kita yang tinggal di suatu daerah yang tetap bertahan kepada apa? prinsip-prinsip sunnah. Kemudian yang atau kelanjutan dari bahaya tersebut, walata fi Jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami itu ada kedengkian lilladina amanu. Rabbana innaka rahim. Kemudian yang ketiga, al-kafu an masawiihim. Dan poin ketiga yang wajib ditunaikan oleh individu muslim terhadap haknya sahabat ialah menahan dari membicarakan kejelekan-kejelekan yang pernah atau barakalafikum sebagian menilainya ada atau sebagian menilainya kejelekan yang mana hal itu allati in sadarat an ahadin minhum seandainya memang pernah terjadi dari salah satu sahabat itu melakukan kejelekan fahiya qalilatun bin nisbah lima lahum minal mahasin wal fadail jadi kalau seandainya ada sahabat yang diceritakan dengan uh, pemberitaan yang dipertanggungjawabkan betul artinya penisbahan itu bahwa sahabat si fulan melakukan kejelekan, seandainya demikian, maka jika dibandingkan, jika dibandingkan dengan mahasin kebaikan-kebaikan wal fadail keutamaan yang ada pada mereka itu tidak sebanding sedikit saja kan begitu seandainya dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan keutamaan yang ada pada mereka itu sedikit sedikit wa rubbama takunu an istihadi maghfurin wa amalin ma'zur dan bisa jadi penilaian terhadap sahabat fulani sahabat fulani sahabat fulan yang melakukan kejelekan tadi bahwa hal itu munculnya terjadinya karena sebuah istihad, istihadnya sahabat tadi. Dan itu maghfur, dan itu sesuatu yang diampuni oleh Allah. Jadi sahabat mungkin beristihad jatuh kepada satu kesalahan. Itu diampuni. Atau barakallahu fikum seandainya itu juga mereka lakukan sampai kepada tingkatan melakukannya wa amalin maka apa? Ma'dzurun jika sampai kepada tindakan maka itu diberi uzur ma'zur. Hal itu berdasarkan kepada prinsip yang Nabi pesankan kepada sahabatnya. Pondasi cara berpikir terhadap menilai sahabat adalah dengan prinsip yang Nabi katakan la tasubu ashabi kalian itu jangan mencerca, jangan menjelek-jelekkan, jangan mengkritisi sahabat-sahabatku. Dari sisi apapun, seberapapun yang apa kalian ucapkan, jangan sekali-kali. Jangan menilai buruk, jangan mengkritisi, jangan menjatuhkan. La tasubu ashabi. Itu pesan Nabi kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang lain dan juga umatnya. Lah kalau sudah seperti itu berarti kita diam, jangan sampai mengkritisi. Iya, tapi kan eh, terjadi seperti itu bahwa misalnya seorang mengomentari eh, Kisatul Jamal perseteruan misalnya antara Barakulahikum Ali dengan Aisyah, demikian pula perang Siffin dan seterusnya yang kita bisa jatuh kepada apa? Kepada Eh, sifat-sifat eh, yaitu kita kepada apa yang dikatakan fanatisme, egoisme, kita akan memojokkan sebagian sahabat dan membela-bela berlebihan kepada sahabat yang lain. Ya contoh ya, kenapa Aisyah itu kalau menurut Syiah itu luar biasa ya. Sampai-sampai dalam tafsir mereka itu menafsirkan idbahul baqarah idbahul baqarah sembelihlah sapi betina yang kalau kita dapati ayat itu runtutannya adalah perintah Allah Azza wa Jalla kepada kaum Musa kan begitu ya kepada kaum Musa tetapi mereka tafsirkan idbahu Aisyah, sembelihlah Aisyah. Dari sisi mananya kan begitu? Kebencian sampai seperti itu, muntab. Wasyajarata mal'unatal fil Qur'an pohon yang terlaknat dalam Al-Quran dikatakan pada Al-Isra itu adalah Muawiyah begitu. Dan berbagai macam komentar-komentar. Kadang itu bukan hanya orang-orang yang menampakkan jati dirinya sebagai seorang syiah murni. Tetapi juga orang-orang yang barakulahikum pemikirannya kepada pemikiran Mu'tazilah. Mengedepankan, membanggakan rasionya. Sehingga kadang berpikir-berpikir bahwa Muawiyah sahabat yang terlambat dalam keislaman, sahabat yang ayahnya Ibn Abi Sufyan, Abu Sufyan juga terlambat dalam keislamannya. Kenapa tidak awal-awal dipertanyakan kan begitu? Abu Hurairah juga begitu. Kenapa kok sejak awal Nabi menyeru tidak langsung mengimani? Kenapa kok di belakang? Nah, ini kan pemikiran kita. Yang orang mengatakan sah-sah saja kan kalau kita bicara begitu, ya tidak sah. Ya tidak sah. Karena Nabi mengatakan apa apalah tasubu ashabi. Jangan mencela, jangan mengkritisi, jangan menilai jelek kepada sahabatku. Cukup sampai di situ. Barakalafikum. fikum. Ini poin yang barakalafikum fikum eh, disebutkan dalam syarah oleh Syekh Taimin berkaitan dengan hukuk sahabat. Kemudian poin berikutnya tentang hadis waqala Nabi SAW la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifuhu. Siapa di antara kalian atau kata Nabi jangan mencela, jangan mengkritisi, jangan menjelek-jelekkan sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian itu ada yang menginfakkan khitabun Nabi SAW, khitabnya, Nabi berkhitab, Nabi berbicara. Lawan bicaranya siapa waktu itu? Ya sahabat-sahabat yang lain kan begitu. Nah, kata Nabi, kalau kalian, ya bukan kepada kita, khitabnya bukan Nabi sekarang bicara kepada kita. Nabi bicara di waktu itu dengan sahabat-sahabat yang lain kan begitu. Seandainya kalian ada yang menginfakkan, menginfakkan harta kalian berupa emas dan jika ditimbang beratnya seberat bukit Uhud itu belum menyamai belum menyamai infak yang diinfakkan oleh sahabat-sahabatku walaupun seandainya yang mereka infakkan itu hanya berupa satu genggaman atau dua genggaman telapak tangan yang dikatakan mut dua tangan dipadukan demikian wala nasifah dan juga tidak sekepalan mereka. Seandainya mereka menginfakkan harta satu kepal begini, kalian belum bisa menandingi. Kalian belum bisa menandingi karena terdapat di sana sekian banyak keutamaan. Asyarhu qala Syekh Mutsaimin dalam syarahnya hukmu sabbi sahabat hukum mencela sahabat. Sabbu sahabat ala thalathati aqsam, mencela sahabat terbagi tiga. Mencela sahabat itu terbagi tiga. Al-awwal an yasubbahum bima yaqtadhi kufra atsarihim. Pertama mencela sahabat, mencerca sahabat yang celaan tersebut celaan tersebut menuntut menyimpulkan kepada kebanyakan mereka itu kafir, kebanyakan sahabat tadi dikafirkan, kafir mereka. Jadi celaan tadi, celaan tadi sampai pada tingkatan mengkafirkan kebanyakan mereka, mengkafirkan kebanyakan mereka. Au anna amatahum Atau celaan tadi menyimpulkan menyimpulkan bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang fasik mayoritas mereka orang-orang fasik. Sebagai contoh ya, orang-orang yang terpengaruh dengan cerita hadis suif. Ya iya. Barakalafikum, Aisyah kan pernah tertuduh. Pernah tertuduh kepada perbuatan apa? Keji. Nah kalau sampai ini diiyakan, sampai ini kemudian menjadi fikrah pada seorang, berarti menuduh kepada ummul mukminin Aisyah berbuat fasik kan begitu ya. Maka seandainya celaan dengan celaan cercaan tersebut disimpulkan muatannya itu akan memfonis kebanyakan mereka kafir atau kebanyakan mereka fasik fahadha kufrun ini bisa menjatuhkan pelaku pencela sahabat tadi menjadi apa? Jatuh kepada kekufuran, bermakna kafirlah dia. Makanya jangan membanggakan diri. Loh saya ini sholat. Saya bersodako jika dihitung-hitung sodako saya itu menandingi sahabat-sahabat yang tidak punya di waktu itu. Saya sudah bangun ini, bangun itu. Ibadah pun demikian. Dan seterusnya. Dia banding-bandingkan. Makanya kalau saya katakan sahabat fulani itu demikian. Bahkan mungkin tadi kesimpulannya dengan apa yang dia katakan statement yang keluarkan itu bisa menyimpulkan bahwa sahabat yang dia celak kafir tadi akan jadi kafirlah dia akan begitu. Atau seandainya sahabat yang dia celak tadi fasik, kafirlah dia. Seorang mungkin bergaya punya tameng. Bagaimana Anda mengkafirkan saya? Wong oh, saya ini sholat. Memangnya orang yang sholat itu selamat dari kekafiran. Kan begitu. Kata Nabi, wa in wa seorang itu kadang bisa membahayakan atas keimanannya dan jatuhlah dia kepada kekafiran walaupun puasa, walaupun sholat. Jadi bukan barometer. Bukan barometer ketika seorang pada keseharian menjaga sholat, menjaga puasa lalu dia aman. Dia aman dari apa? Dari jatuhnya seorang melanggar prinsip dalam agama ini yang dengannya ayat dan billah apakah mungkin dengan sadarnya barakalafikum atau mungkin dengan kejahilannya dia jatuh kepada kekufuran ini penting ya makanya jangan terlalu banyak membaca prinsip-prinsip ahlu sunnah akhirnya jatuh kepada radikalisme jatuh kepada sifat keras, mengkafirkan ini, membid'ahkan ini. Subhanallah. Kita belajar mengajari diri kita dan menyampaikan kepada kaum muslimin untuk disadarkan agar kaum muslimin menjaga apa? Menjaga agamanya. Kenal tentang prinsip. Prinsip yang diajarkan apa oleh Ahlussunnah yang dahulu Rasul dan para sahabatnya mengajarkan juga supaya apa? Seorang selamat menjaga keselamatan agamanya. Menjaga keselamatan agamanya. Karena jika tidak bisa saja seorang terancam. Nah. Kemudian kenapa yang demikian alasannya li'annahu takdzibun lillah wa rasulih. Karena kalau sampai seorang itu menuduh ya, dengan cercaan tadi akan disimpulkan bahwa sahabat hulani kafir, sahabat fulani atau sahabiah ya itu dikatakan kafirah, maka ini bentuk pendustaan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Disebabkan barakallahu fikum bisana'i alaihim wa taraddi anhum. Karena Allah dan Rasulnya itu memuji mereka. Iya, siapa yang memuji mereka? Allah dan Rasulnya. Siapa yang barakalafikum fikum apa yang mereka perbuat? Allah dan Rasulnya. Lah kalau agama ini sumbernya dari Allah dan Rasul, keduanya merekomendasi mereka, kok kita mengkritisi? Berarti kan kita apa? Mendustakan Allah dan Rasul. Makanya di sini barakallahu fikum Allah musta'an statement-statement misalnya mari kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasul ada penghinaan terhadap ajakan-ajakan seperti itu bahkan sekian banyak ayat-ayat ya ya mohon maaf ya sebagian orang itu dikatakan melecehkan satu ayat maka terjadi demo besar-besaran bangkit istilahnya kecemburuan dari mulai yang atas sampai ke bawah memojokkan seorang tokoh yang katanya apa melecehkan satu ayat padahal kalau kita lihat pada sebagian melecehkan bukan satu ayat puluhan ayat dilecehkan diam tidak ada apa aksi kan begitu karena barakallahu fikum pada Kebanyakan seorang tidak mengetahui tentang sesuatu yang diucapkan itu apakah betul-betul mengandung kepada nilai ilmiah yang dipertanggungjawabkan atau justru sebaliknya itu menunjukkan kepada pelecehan bahkan pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi alasan kenapa para ulama mengkafirkan seorang yang dalam hal mencela tadi bisa menghantarkan kepada apa? Menghantarkan kepada kafirnya sahabat, mayoritas sahabat, fasiknya sahabat, fasiknya mayoritas sahabat tadi. Karena hal itu barakallahu fikum sama saja seorang terjatuh itu kepada mendustakan Allah dan Rasulnya. Sementara Allah dan Rasulnya merekomendasi mereka. Memuji dan meribai. Bal man syakka fi kufri mithli hadha Bahkan barang siapa yang ragu atas kufurnya orang yang mencela tadi, misalnya ada orang mengatakan Barakulahikum, hati-hati kamu seperti ini dengan statement yang kamu ucapkan tadi kesimpulannya bahwa sahabat-sahabat kafir, sahabat-sahabat fasik itu bisa menghantarkan kepada apa? kekufuran. Siapa bilang kan begitu ya. Kamu baru belajar kemarin kok bisa-bisanya kan begitu. Maka barang siapa yang ragu atas kekufuran seorang yang celaannya menghantarkan kepada apa? Kekafiran mayoritas sahabat atau kefasikan mayoritas sahabat qala fa inna kufrahu muta'ayyin maka menjadi keharusan bahwa orang yang ragu tadi juga bisa jatuh kepada kekafiran bisa jatuh kepada apa? Kekafiran. Lianna madmuna hadhihi al-maqalah karena kandungan ucapan yang dia ucapkan tadi anna naqlal kitabi was sunnati kufarun au fusaqun jadi kandungan isi statement seorang yang barakallahu fikum mencela sahabat yang sampai disimpulkan umumnya sahabat kafir, umum umumnya sahabat fasik, apa kesimpulannya? Kandungan dari ucapan tadi akan mengatakan penukil kitab wa sunnah. Siapa yang menukil? Siapa yang menukil kepada kita Quran sampai genap 30 juz? Ya para sahabat, para kurra. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan khudul Quran an fulan an Sampai-sampai Nabi menyebut sosok pribadi seseorang. Ambillah Quran dari fulan, fulan, fulan. Misalnya dari Ubay bin Ka'ab. Dari fulan, fulan, fulan. Ditunjuk. Lah kalau sampai barakalafikum kita melontarkan satu kritikan kepada sahabat yang dengannya membuat mereka dikafirkan, dikatakan fasik, berarti apa? Kata-kata kita tadi mengandung penukil, pembawa Quran adalah apa? kafir. Pembawa Quran adalah apa? Fasik. Kan begitu. Oh enggak kok bukan itu maksudnya. Lah apa maksudnya? Kan begitu. Maksudnya apa? Oh maksud saya itu. Uh, eh, Almin kadang begitu. Lari kemana? Lari ke sini, ke situ. Ingin mengkaburkan. Maka ahlu sunnah barakallahu Jika mengharuskan seorang misalnya terjadi munakosya. Pegang dulu Pegang dulu sampai selesai, pegang dulu sampai jelas. Yang Anda maksud apa? Jelaskan dulu kan begitu. Jangan ke sana kemari, jelas dulu. Kan begitu ya. Jangan membuat istilah tauria, jangan membuat uh, sesuatu itu barakallahu fikum diputar ke sana kemari sampai seorang barakallahu fikum tidak jelas tentang prinsipnya. Kita harus jelas. Bahwa yang saya katakan maksudnya demikian, kan begitu ya. Dan seandainya mengandung kepada kebatilan, saya bertobat kepada Allah. Atas kejahilannya misalnya begitu. Atubu Allah Kan demikian. Tidak pelintan ke sana kemari. Terus tanpa ada satu penyelesaian. Bahkan di kepalanya penuh dengan sekian banyak apa? Syubhat. Hati-hati. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Eh, itu tingkatan yang pertama. Jadi tingkatan yang pertama kalau sampai asab celaan tadi menyimpulkan bahwa mayoritas sahabat adalah kafir atau mayoritas mereka adalah apa? Fusak. Kenapa dikafirkan? Karena kandungan statement tersebut melazimkan bahwa penukil Al-Quran dan Sunnah adalah apa? kufar atau apa? Fusat. Kan demikian. Bisa dipahami ini? Nah. Yang kedua. Jenis yang kedua. An yasubbahum bil la'ni wa taqbih. Mereka mencela sahabat, mereka mencerca sahabat itu dengan melaknat Para ulama menyebutkan tentang al-la'nah, al itu tardu min rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal kita diminta untuk apa? Atarahum, kan begitu ya? Prinsip sunnah menuntut kita semua untuk banyak mendoakan kepada sahabat, mendoakan untuk sahabat, mendoakan untuk mereka apa? Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati. Kalau laknat, ya Allah jauhkanlah mereka dari rahmatmu. Kan begitu. Kan kebalik. Laknat. Misalnya Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Dan dulu seperti ini kita dengarkan tatkala kita di Yaman. Anak-anak kecil. Kita lewat. Allahumma al'an Muawiyah, Allahumma al'an Muawiyah. Ya Allah laknatlah Muawiyah, ya Allah Muawiyah begitu. Muawiyah yang jadi bulan bulan mereka. Anak-anak kecil sudah dididik seperti itu. Nah, Kemudian yang kedua, kalau celaan tadi mengandung kepada at-takbih. At-takbih barakallahu sifat ataupun kata-kata yang kandungannya mungkin bermakna menjelek-jelekkan, at-takbih, menjelek-jelekkan. Qala fa fi kufrihi qaulan dalam memfonis seorang yang mencela sahabat tadi, di mana celaan tadi mengandung kepada laknat, melaknat sahabat, melaknat sahabat, dan menjelek-jelekkan sahabat, hukum mengkafirkan orang tersebut atau hukum bahwa orang tadi dikatakan kafir, ada dua pendapat di kalangan ahli ilmi. Wa ala al qauli bi annahu la yakfur Isyarat ada yang mengkafirkan kan begitu ya. Isyarat ada yang mengkafirkan. Dalam masalah ini, dalam hukum seorang yang mencela sahabat yang nilai celaan tadi, nilai celaan tadi melaknat dan menjelek maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sampai kafir, yajibu an yujlad wa yuhbas. Tetapi para ulama yang berpendapat yang mengatakan dia tidak kafir, tapi wajib untuk didera, dicambuk dan dipenjara. Hatta yamut sampai dia mati. Au yarji' amma qal atau bertaubat rujuk atas ucapan pendapat yang dia ucapkan. Misalnya dicambuk ya, seperti barakalafikum eh, kisah yang eh, kita mungkin pernah dengarkan Umar bin Khattab men, apa, memukul Subair bin Asal ketika apa hanya barakalafikum ya dalam pikiran dia itu uh, syubhat yang ada yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan masalah perihal yang di situ tidak sepenuh hati untuk menerima apa yang ada pada Al-Quran Karim. Di penjara dicambuk, dipukul, sampai berdarah, pingsan. Dibangunkan, diobati, gimana? Sudah keluar, subah yang di kepalamu, <laughs> belum, pukul lagi. Kan begitu. Ya? Nah, lah kalau di zaman kita, Barakulahikum, di zaman kita, orang-orang yang menyebarkan syubhat, orang-orang yang menyebarkan sekian ujaran kebencian kepada sahabat, aman-aman saja. Aman-aman saja. Nah, jadi kata Syekh rahimahullah, pendapat yang mengatakan tidak kafir, kalau kafir muamalahnya kan tertentu ya. Ada muamalah di dunia maupun di akhirat. Tetapi jika tidak dikafirkan, maka dicambuk, dipenjara sampai meninggal atau dia bertobat atau dia bertobat. Yang ketiga, asadis an yasubbahum mencela mereka bima layak dah atau layuk dah fi dinihim mencela mereka dengan celaan yang tidak sampai berpengaruh terhadap agama para sahabat. Jadi kritikan-kritikan, statement, penilaian, pembijian yang jelek kepada sahabat tadi, tingkatannya tidak sampai barakallahu fikum di situ apa? Berkaitan dengan apa? Merusak nilai agama para sahabat. Contohnya Galjuben. Dikatakan, oh sahabat bulan tadi pengecut. Yang begitu ya. Jaban dia. Dia seorang yang penakut. Atau al-bukhl. Oh sahabat bulan itu dia bakhil. Termasuk ya. Wallahualam mungkin saya kurang lebih. Hari apa ya? ya mungkin hampir sepekan yang lalu itu mendapatkan buku, tidak tahu dapatnya dari mana. Ada keponakan di rumah itu kisah-kisah sahabat. Nah kebetulan Barakalafikum si anak tadi minta ayah bacakan buku ini. Pas pertama judulnya Sa'labah. Kan ya? Sa'labah al-Khushani. Sahabat Sa'labah al-Khushani yang bakhil. Saya bilang sebentar nak, itu salah, tidak tepat. Memang betul banyak pengkisahan menyematkan bahwa Sa'lab al-Khushani ini seorang yang bakhil. Kan dengar ceritanya ya. Dulunya seorang yang fakir, yang tidak punya meminta kepada Nabi lalu diberi apa? Diberi ternak untuk dikembangkan. Diberi ternak untuk dikembangkan. Ada apa? Eh, kambing. Kemudian berjumlah. Suatu saat Eh, Barakalafikum dalam cerita yang ada tadi dia sudah mulai tidak ikut sholat berjamaah. Ketika didatangi para pemungut zakat, dia menolak. Kan begitu. Ya? Itu disebarkan di mana-mana. Banyak begitu. Sampai-sampai sebagian mengatakan dalam tafsir itu ada. Dalam tafsir juga ada. Walaupun para ulama menyebutkan sisi kelemahan riwayat. Sampai-sampai nantang sebagian. Kalau memang ayat itu, barakallahu fikum, tentang kisah Sa'lab al-Khushani itu tidak benar, tolong carikan gantinya sahabat yang lain. Lah memang setiap ayat harus membutuhkan asbabun nuzul kan tidak juga, iya. Tidak setiap ayat itu harus ada asbabun nuzul. Kan demikian. Kemudian saya bilang ya sudah disimpan saja. Saya khawatir nanti sahabat-sahabat lain juga mungkin kena juga. Dijual bebas. Coba. Nah tadi Barakalafikum penilaian kepada sahabat yang barakalafikum diangkat dianggap dia apa? Dia penakut, dia bakhil. Tadi saya contohkan yang tersematkan di banyak buku-buku cerita itu diantaranya ialah sahabat Sa'adab al-Khushani. Ceritanya baik, ceritanya lemah. Beliau seorang sahabat yang mulia. Beliau seorang sahabat yang mulia. Nah. Qala fala yukfar maka tidak dikafirkan. Jadi kalau sampai statementnya, celaannya tadi tidak sampai kepada perkara yang membuat sahabat-sahabat tadi tercela dalam agamanya, dan celaan itu celaan yang barakalafikum seperti dia bakhil, sahabat hulani, dia itu penakut, maka tidaklah dikafirkan. Walakin yu'zar. Bima yarja'uhu an dalik tetapi harus diberi pelajaran. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya adalah agar tidak melakukannya. Terus bagaimana para kelafikum? Lah kalau ngeyel terus kan begitu ya. Enggak pokoknya saya terus akan berkata bahwa sahabat bulan demikian. Ya diberi pelajaran. Diberi pelajaran. Walaupun tidak dikatakan dikafirkan. Sampai para kalafikum diberi pelajaran sampai tidak melakukannya. Nah, ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول ونقل عن أحمد عن قوله لا يجوز لأحد kata Imam Ahmad tidak boleh bagi seorang an yadhkura syai'an min masawiihim. Tidak boleh seorang satupun dari kaum muslimin menyebutkan syai'an sesuatu sesuatu yang mengandung kepada penilaian jelek terhadap mereka. Syai'an min masawiihim. Walayat'an ala ahadin minhum dan jangan mencela e, ta'an itu ya menilai dengan penilaian buruk kepada salah seorang pun dari mereka bi'aibin ta'an tersebut nilai celaan tersebut yaitu mengatakan sahabat fulan ada aibnya, ada cacatnya. Au naqsin dengan mengkritisi. Faman fa'ala dhalik uddib fa taba wa illa jullida fil habsi hatta yamut au yarji'. Ini. Jadi siapa tidak boleh seorang apa? Tidak boleh seorang menyebut satu kejelekan satu pun yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan jangan pula seorang mencelanya, mengkritisinya. Dengan keaiban, dengan cacat, mencacat sahabat. Atau mengkritisi dengan mengatakan bahwa sahabat fulan itu demikian tidak sempurna. Siapa yang melakukan seperti itu, berarti apa ini? Celaan, barakallahu fikum, celaan-celaan tadi, siapa yang melakukannya, maka uddiba, ditakdib. Barakallahu fikum, diberikan eh, pengajaran Fa in taba dan jika bertobat walhamdulillah wa illa jika tidak maka julida dia didera, dicambuk. Fil habsi dalam penjara sampai meninggal atau dia taubat atau dia taubat. Sampai di sini tentang hukum bagaimana apa? mencela sahabat dengan tingkatan-tingkatannya. Qala rahimahullah wa minas sunnah التردي عن an الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات mu'minin al المبرئات al كل min kulli Di antara barakallahu prinsip sunnah kalau tadi kita sudah selesai kepada keumuman sikap prinsip al-sunnah adalah mendoakan kebaikan demikian pula afaradi seorang barakallahu juga mendoakan kepada e, mendoakan untuk para sahabat dalam hal ini bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap di mana seorang mendoakan kebaikan pula kepada para istri Nabi. Para istri Nabi. Yang mereka itu adalah ummahatul muminin. Para istri Nabi itu para ibunya kaum muminin. Wa azwajuhu apa? Ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu para ibu kalian. Ibunya kaum ini, Karenanya Ibnu Abbas ketika Yunawir, ketika mengajak debat di markasnya Khawarij, di markasnya Khawarij, para fikum salah satu halnya ialah lah kita menuntut atas kebijakan Ali. Kan perang bersama apa perang melawan Aisyah. Kalah harusnya apa? Dijadikan tawanan tawanan perempuan boleh dinikahi kan begitu? Diingatkan wa um wa azwajuhu apa? Ummahatuhum. Istri Nabi itu ibu kalian. Apakah kalian akan ridho bahwa ibu kalian itu akan menjadi istri kalian kan begitu? Telak. Ketika dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sama juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad barakallahu fikum Ketika diajukan sekian banyak teori, orang-orang falasifa dari kalangan Mu'tazilah dengan sekian banyak filsafatnya, kata Imam Ahmad, ini dalilan minal Qur'ani wa sunnah." Datangkan kepadaku Qur'an dan sunnah. Saya akan bersama kalian. Kan begitu. Tidak ada satupun yang mampu mendatangkan. Sementara Imam Ahmad satu persatu dijawab dengan apa? Dengan hujjah. Begitulah pengajaran para ulama di masa dahulu maupun di masa sekarang. Lalu sunnah mempelajari kitabullah sunnah rasul. Supaya kuat kokoh pijakannya. Para kawafikum yang itu semua akan menjadikan lega. Tentera bagi seorang. Dan bukan dalam bantai itu adanya celotehan. Ada ujaran kebencian. Makanya para kawafikum. <clears throat> ya siapa yang tidak marah ya. Komentar-komentar rojaiyun. Ya, dai mereka. Apa itu Eh, satu 212 itu. Itu perkumpulan binatang-binatang itu. Ya siapa yang tidak benci kan begitu ya. Kan demikian. Fabarakallahu maka kita hendaknya mengajari pribadi kita, kita ajari pula saudara-saudara kita, Kalau ada sesuatu yang barakalafikum bertentangan dengan kitab Allah Sunnah Rasul, datangkanlah sesuatu yang membuat mereka apa? Muktani dengan hujah, dengan argumen. Jangan diajari baik istri kita, keluarga kita, untuk gampang barakallahu mengumpat, mencela atau mengomentari dengan kata-kata yang di situ tidak ada apa sunnahnya dari kalangan para salafun saleh. Mereka para istri Nabi dikatakan ummahatul muminin, al-mutahhirat, al-mubarriat yang disucikan, yang dibersihkan min kulli su'in Jadi berbagai macam kejelekan. Afdaluhum Khadijah bintu Khuwailid yang paling afdal dari istri-istri Nabi tadi adalah Khadijah bintu Khuwailid. Wa Aisyah tu As-Siddiqah bintu Siddiq. Demikian pula Aisyah yang dikatakan wanita yang penuh dengan kejujuran. Putri seorang sahabat yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Allati fi kitabih. Yang mana Allah Azza wa Jalla membersihkan. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran telah menyebutkan tentang bersihnya tuduhan yang dituduhkan kepada Aisyah. <clears throat> Zaujun Nabi SAW di dunia wal akhirah. Mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Faman qadhafaha bima bara'aha Allahu minhu faqad kafara billahi al-azim. Siapa yang menuduh qadhaf, menuduh Aisyah berbuat keji, berbuat nista terhadap apa yang Allah Azza wa Jal telah turunkan ayat yaitu mensucikan istri Nabi yaitu Aisyah maka seorang telah kufur kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membebaskan membersihkan Aisyah wanita yang suci bebas daripada tuduhan-tuduhan yang sempat dituduhkan barakallahu fikum Eh, masih bisa berlanjut? Maghrib? Ya? Masuk jam berapa? Jadi lima. Baik. Qala rahimallah syarh. Hukuku zaujatin Nabi SAW. Hak, hak istri Nabi. Zaujatun Nabi SAW. Zaujatuhu fi dunia wal akhirah. Istri-istri Nabi itu istri beliau di dunia dan di akhirat. Wa ummahatul mu'minin. Dan mereka juga ibunya kaum mukminin. Sehingga barakallahu fikum ketika Nabi SAW meninggal dan masih ada istri-istri beliau yang masih hidup tidak boleh. Tidak boleh istri beliau dinikahi oleh apa? Laki-laki lain karena mereka adalah posisinya sebagai ibu kaum mukminin kan begitu ya. Ibu kaum mukminin. <clears throat> Wa ummahatul mukminin walahunna al-hurmatu wa ta'zim atas mereka atau bagi mereka mereka itu punya apa? Punya hak yaitu al-hurmah. Dihormati, dimuliakan. Demikian pula barakallahu fikum disanjung, dimuliakan, diagungkan, dimuliakan dan diagungkan. Mayaliku bihinna sesuai dengan apa yang ada pada mereka ka zaujati Likhatimi ini an-nabiyyin yaitu kedudukan posisi seandainya tidak berlebihan cukuplah bahwa posisi mereka adalah sebagai istri-istri penutup nabi. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita muliakan, kita hormati, kita sanjung karena mereka itu istri-istri Nabi sebagai penutup Nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan mereka, kedudukan mereka. Fahunna min ali baitih. Maka karena mereka adalah istri Nabi, mereka juga tergolong sebagai alu baitihi. Keluarga besar beliau. Tahiratun, mutahirat mereka suci dan disucikan, bersih dan dibersihkan. Tayyibatun mutayyibat. Mereka baik dan diperbaikan. Bariatun mubarriat. Mereka dibebaskan atau bebas dari tuduhan dan dibebaskan min kulli su'in min kulli su'in Yakdahu fi a'radihin wa furshihin. Yang semua tadi mereka disucikan, mereka suci dan disucikan, mereka baik dan dibaikan, mereka berlepas diri dan dibebaskan eh, uh, dari tuduhan, dari berbagai macam kejelekan, kejelekan-kejelekan yang akan bisa mengkritisi, yang akan bisa menjatuhkan, yang akan bisa merusak tentang kehormatan mereka dan apa yang dikatakan di fursihin. Perbuatan-perbuatan yang dikatakan di atas ranjang. Tertuduh misalnya dari perbuatan itu maka mereka adalah orang-orang yang suci. Seperti yang dikatakan oleh sebagian bahwa Aisyah terjatuh dalam perbuatan itu. Nah. Fatayyibatu litayyibin wa tayyibuna Orang-orang baik, para wanita juga untuk orang-orang yang baik dari kalangan kaum laki-laki. Orang baik laki-laki juga untuk orang baik dari kalangan perempuan. Faradiyallahu anhun wa ardahun ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala nabihi as-sadiq al-amin. Mereka adalah orang-orang yang Allah riba'i Dan semua pun meridhai mereka. Zaujatuhu SAW allati kana firaquhun bil wafah. Wahiyah. Berikut beberapa istri Nabi SAW yang pisahnya itu karena wafat. Ima istri Nabi yang wafat terlebih dahulu atau Nabi yang wafat. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Ummu Auladih. Beliau adalah para kawafikum ibu daripada anak-anak Nabi seperti Fatimah. Fatimah beliau dapatkan daripada Khadijah. ada Ibrahim, ada Ibrahim kecuali Ibrahim. Karena Ibrahim yang meninggal di waktu bayi itu barakallahu fikum eh, Nabi sallam ketika mendapatkan hadiah Maria Ketiya, lahirlah seorang putra laki-laki yang bernama Ibrahim. Tazawwajah Rasul, Rasulullah SAW ba'da zaujaini al-awwal. Jadi Nabi menikahi Khadijah itu setelah setelah dinikahi oleh dua suaminya yang pertama. Yaitu Atiq Ibn Abid. Yang pertama Atiq bin Abid. Wathani Abu Halah At-Tamimi. Walam yatazawaj sallallahu alaihi wasallam alaiha hatta matat hijriyah min al bi'tha qabla al mi'raj dan Nabi SAW barakallahu tidaklah menikahinya barakallahu fikum eh, yaitu setelah meninggalnya Nabi tidak menikah kembali tidak menikah yaitu setelah eh, wafatnya Khadijah pada 10 Hijriyah setelah Nabi Sallam diutus sebelum masa dimi'rajkan. Sebelum masa apa beliau diperintahkan uh, oleh Allah Azza wa Jal. Kisah Isra Mi'raj. Yaitu setelah wafatnya beliau tidak langsung menikah dengan wanita yang kemudian menjadi istri beliau. Baik. Kemudian yang kedua Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Uriha sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi Nabi ketika akan menikahi Aisyah itu diperlihatkan dalam mimpinya. Marrataini au thalasan. bahkan dua sampai tiga kali. Jadi Nabi mimpi, mimpi barakallahu dikatakan dalam mimpinya bahwa ini istrimu. Wakila hadhim ro'atu. Ini istrimu. Begitu. Dalam mimpi, Nabi diperlihatkan bahwa Aisyah akan menjadi istri beliau. Fa'aqada 'alaiha wa laha sinin di Makkah. Dan beliau melakukan akad nikah. Akad nikah dalam kondisi waktu itu Aisyah masih berusia enam tahun di kota Makkah. Wa 'alaiha fil Madinah wa laha tis'u sinin dan beliau membangun rumah tangga e, barakallahu ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun tufiyat sanah samania wa khamsun ba'dal hijrah e, beliau meninggal setelah hijrahnya atau masa hijrah Nabi yaitu barakallahu setelah atau tahun 58 Hijriah 58 Hijriah. Nah. Kemudian yang ketiga Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawji Muslim wa huwa Sukran ibn Amr akhu Suhail ibn Amr tufiyat akhir khilafati Umar wa qila sanah arba wa khamsun ba'dal hijrah. Istri beliau yang ketiga ialah yang bernama Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Dinikahi oleh seorang muslim sebelumnya, dinikahi oleh seorang laki-laki muslim yang bernama Sukran Ibn Amr, saudara daripada Suhail bin Amr. Barakallahu fikum. Uh, eh, insya tentang kelengkapan eh, daripada pembahasan berkaitan dengan istri-istri Nabi mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang biiznillah uh, kajian yang kita uh, sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah mungkin kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Ada sesuatu yang kurang mohon dimaafkan. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.